Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Ahzab diawali dari ayat 18 hingga ayat ke-50. Insya Allah untuk hari Ahad adalah surah Al-Ahzab ayat 51 hingga ayat 73. Kemudian diteruskan dengan surah Sabah ayat 1 sampai ayat 8. Baik pendengar dan pecinta radikal Indonesia Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini Kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratan mustaqim Siratan ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي Pendengar dan pecinta Radar Kiamat di Jakarta untuk tahsin pagi ini kita masih meneruskan ayat ke 284 274 ya. <laughs> Iya, Pak Hasim. Ya, 274. Kita masih meneruskan topik kita tentang infak. Eh, di 260 ini mulai tentang infak 215 juga tentang infak juga, tapi di sana pertanyaan-pertanyaan. Wa yas'alunaka, Ya kan? Ada yas yas'alunaka ada yunfikun itu 215. Inilah Quran itu tidak membahas satu materi, satu satu topik, satu satu ayat gitu ya, satu surat. Kadang-kadang tentang infak ini ada di awal, di akhir, di tengah kayak gitu. Eh, kadang-kadang tentang infak ini nanti ada di surat lainnya juga. Baik, dilihat ya. Surah kedua masih suratul Baqarah. Nah, ini ada di halaman 46. 46 untuk ibu dan bapak yang memiliki Al-Quran yang sama. Quran berwarna maupun Quran yang terjemah perkata ya. Ini yang ingin belajar terjemah perkata silahkan di rumah yatim ya. Nanti hari Ahad kita sudah belajar terjemah perkata. Uh, eh, yang belum memiliki lembaran-lembaran untuk latihan silahkan datang ya. Kalau lembaran latihan nanti eh, sudah di, disiapkan tapi dikosongkan gitu, masih kosong. Kalau ibu dan bapak memiliki terjemah perkata yang Quran 30 juz sudah ada isinya, tapi itu kalau untuk belajar eh, ke otaknya agak lama gitu ya.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 Alladzina, kalau menemukan alladzina itu orang-orang yang. Yunfikuna awalan ya akhiran wawunun itu mereka nafako menginfakkan. Mereka menginfakkan. Amwal harta hum mereka, amwalahum harta mereka. Bilail malam hari, wan nahar dan siang hari. Sirro secara tersembunyi, Wa'alaniyah atau terang-terangan. Di sini dan ya atau maknanya wa di sini wa. Falahu maka bagi mereka ajruhum ada pahala ya. Inda rabbihim dari Rob mereka, dari Tuhan mereka. Iyalah ya, ada balasannya. Mau sembunyi-sembunyi atau mau terang-terangan. Wala khaufun, kenapa mereka mau berbagi? Mereka ma kenapa mau zakat, mau berinfak? karena mereka tidak khawatir alaihim atas mereka walahum yahzanun dan tidak mereka tidak bersedih hati dengan apa yang diberikan itu kan tadi setan itu menjanjikan di ayat 268-nya ya itu 268 bahwa setan itu menjanjikan menakut-nakuti asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya setan itu menjanjikan di sini maknanya menakut takutin. Kamu jangan jakat, kamu jangan infak, hati-hati. Hartamu akan habis. Itu ya. E, mengajak kepada kejahatan. Sedangkan Allah, Wallahu ya'idukum. Dan Allah dia menjanjikan maghfirah ampunan. Minhu daripadanya wafadla dan karunia. Wallah dan Allah wasi' maha luas, alim maha mengetahui. Itu ya. Nah, di ayat berikutnya ini... Eh, ini kan lagi berbicara tentang riba eh, tentang infak. Kenapa muncul tentang riba? Kan ada hubungannya dengan harta. Jadi kan ada orang yang numpuk-numpuk ngumpulin. Ada hartanya dipinjemin orang. Bagus ya minjemin, tapi dengan syarat. Nah, seperti itu kan. Minjem satu juta boleh. Dan Kembaliin nanti 1,5. Nah, itu kan nah ini tentang riba nih ya. Nanti kita lihat. Ayat 275-nya. Eh, nih, buka halamannya lagi. Nih, apa katanya tentang riba nih ya. Ya, tadi jangan khawatir, jangan takut berinfak karena seribu jadi tujuh ratus ribu, gitu kan? Zakat itu bisa dicatat surah ke sembilan ya, surah At-Taubah ayat enam puluh itu tentang zakat. Zakat sodakoh wajib zakat, sodakoh sunat infak. Infak itu ada di suratul Baqarah mulai dari ayat dua 215. Wayas alu dari Yas Alunaka itu kan. Nah, ini itu berupa pertanyaan ya, ayat-ayat sebelumnya tentang pertanyaan-pertanyaan ada bertanya tentang bulan, ada bertanya tentang haid. Itu di, dimulai dari ayat 215 coba lihat ya. Ini 215 halaman 33. ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada bertanya kepada Nabi. Tuh, di ayat 215-nya yas'alunaka dayun fikun Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Ini tentang infak. 219 tentang khomar dan judi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi Uh, Rasulullah menjawab itu ber, ada berdasarkan pertanyaan, ada juga memang wahyu datang tanpa pertanyaan. Ini di 215 ini banyak yas aluna yas Aluna banyak pertanyaan. Seperti di 217 itu yas Aluna kani syahril haram. Ini mereka bertanya tentang bulan haram ya. Ini itu. Sedangkan 260-nya 260 ini ya 200 eh, 60 tentang infak ini. Dari kemarin ya sudah kita bahas eh, mulai kajian tentang infak 260 tuh. Masalul ladzina yunfikun. Itu ya. Jadi tentang infak ini, infak sodakoh wajib ada di surah At-Taubah ayat 60. Berapa? 2,5 persen kan? Jadi kalau uang 10 juta, itu 2,5 persennya, 250 ribu. Berarti sembilan juta tujuh ratus 750 eh, sembilan juta nah sembilan ratus tujuh puluh ya itu di, dikurangi di situ. Dikurangi dua ratus lima puluh ribu e, dari dari sepuluh juta kan nggak banyak sebetulnya. Kalau dari satu juta kan dua puluh lima ribu gitu. sembilan ratus tujuh puluh lima gitu ya. e, dikurangi lima puluh ribu kalau dari sepuluh juta. Nah itu yang bersihnya. Nah infak dari itu dari dari yang sudah dikurangi Jakarta tentang infak ini dicatat di Al-Baqarah 215 atau Al-Baqarah 260 penjelasannya 260 261 sampai ini ya sampai ayat ke e, eh, 274 masih tentang infak juga kan ini nah 275-nya tentang riba ada hubungannya kan orang takut kenapa takut infak kenapa takut zakat ditumpuk-tumpuk disimpan gitu ya Ingin berbunga, berbunga-bunga itu.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 إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون Jadi beda ya ifanya. Kalau ketemu kaf, innya, engnya banget. In kuntum. Jangan in kuntum, jangan. In kuntum, gitu ya. Tuh. Ya, ayat 280-nya ya. Ini tentang riba. Kalau terlanjur, ya tinggalkan. Sisanya jangan diambil lagi. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما itu ya mannya jadi ihfa واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ya wattaqullah wattaqu nah di ayat ini wattaqullah di sini uh, Allahnya di bawah tuh ya wattaqu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم ya ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون itu segitu dulu ya kita kasih tanda ini <clears throat> buat besoknya lagi kan ayat 281 besok ayat oh panjangnya 200 82. Ini ya ayyuhalladzina amanu ada yang tentu Quran yang mana, kitab yang mana yang selengkap Quran coba deh. Ini tadi tentang bagaimana infak, bagaimana ekonomi jangan sampai riba. Setelah itu nih di 282-nya bagaimana kamu kalau interaksi dengan manusia sesama manusia. Jual beli, pinjam meminjam harus ada saksi, harus ditulis. Ini Quran itu jelas mengatur segala aspek. Nah, kita karena tak nggak nggak tahu karena nggak nggak nggak baca, karena kita nggak paham. Nah ini ya. Jadi jangan katakan bahwa belajar Quran itu harus pesantren dulu. Betul kalau anak-anak kita harus pesantrenin ada ya. Jamaah-jamaah kita, hmm, anak saya alhamdulillah ada yang digontor, ada debu ireng, ada di ini, di itu. Ya bagus di pesantren. Tapi kalau kita kan nggak mungkin lagi. Nah sekarang belajarnya, belajar nguping dan belajar cari buku ya. Gitu. Insya Allah jadi pinter juga kok. Gitu ya. Baik. <clears throat> Di 200 <coughs> mohon maaf nih <clears throat> kemarin aduh eh, pengajian di Depok ya. Hujan besar Insya Allah kehujanan alhamdulillah tapi jalan terus ini. Ayat 275-nya ya. Nih. Alladzina ya'kuluna riba. Alladzina rumusnya ingat ya. Kalau menemukan alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi yang atau orang yang. Ini jamak ya. Alladzina orang-orang yang Yakuluna awalan ya akhiran waunun mereka akala makan akulu ada akala ada akola kan ada kola ada, ada dengan kap kalau dengan kap makan kalau dengan kul berkata kul kul lain lagi ya ini Quran ya kul wallahu ahad itu katakan kalau kul dengan kaf itu makan tuh makan kul katakan nah, masya Allah ya <laughs> hanya beda huruf Alladzina orang-orang yang yakuluna mereka memakan arriba-riba. La yakumuna tidak dapat yakumuna mereka. Mereka tidak dapat ama koma yakumu kum. Mereka tidak dapat berdiri. Illa melainkan kama seperti itu tasbih ya. Nah, yakumul seperti berdirinya alladzina yatakhabbatuhu syaitan alladzina orang-orang yang yatakhabbatuhu masuk padanya asyaitan setan. Jadi orang yang makan riba itu jalannya seperti orang yang kemasukan setan. Minal masih dari sentuhan. Makanya ada di Rukiah itu menghilangkan setan dari dirinya kan. Itu. Ya saya Pak Hari kalau baca Quran kemana-mana pikiran. Coba di Rukiah dulu ya. Banyak kok yang berhasil. Dan rukiah dengan saya hanya cukup sekali. Setelah itu ibu dan bapak bisa merukiah putra-putrinya atau yang lainnya ya. Karena intinya yang menyembuhkan diri kita itu diri kita dan Allah. Diri kita kan usaha. Jadi kalau kita kata dokter itu harus diet, harus ini, harus itu. Kalau kita hanya nggak nurutin, ya nggak percuma aja obat itu racun gitu ya. Kalau kita mau mendisiplinkan diri kita dan kita berusaha berikhtiar serta berdoa kepada Allah, insya Allah sembuh gitu ya. Ini Ibu Lisa ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Fauzi. Masya Allah ini banyak membantu jamaah kita di Depok ya. Tengah sakit diberikan kesabaran Ibu ya. Masya Allah. Eh, Bapak segera sehat kembali. Ini, jadi orang yang kemasuk yang makan riba itu sama seperti jalannya seperti orang yang kemasukan setan. Zalika demikian itu kenapa begitu? Bi'anahum dengan sebab mereka oh lu mereka mengatakan Kan ekonomi riba itu ekonomi Yahudi. Nah ya, ya ini Nasrani. Mereka itu seperti itu. Tapi mereka juga untuk mereka nggak mau. Jadi mereka <laughs> melaksanakan ekonomi itu untuk orang lain. Itu kan eh, Yahudi Nasrani itu menganggap dirinya lebih baik kan seperti itu. Zalika demikian itu bi'annahum dengan sebab mereka kalu mereka menyatakan innamal bai'u sesungguhnya hanyalah jual beli itu mislur riba sama seperti riba. Jadi mereka menganggap bahwa jual beli itu yaitu riba-riba itu. Padahal enggak. Wa ahallallah Allah telah menghalalkan apa? Al-bai'a jual beli wa riba dan dia mengharamkan riba. Jadi kalau jual beli dengan riba lain. Kalau beli satu juta dijual satu juta lima puluh, satu juta seratus itu jual beli tidak ada masalah, itu jual beli. Itu. Kalau Mas Santo saya pinjam uang satu juta, kapan rik mau dikembaliin? Ya minggu depan lah insya Allah. Minggu depan saya kembali ini Mas, saya pinjam satu juta. Saya emplopin. Dia hitung, kok jadi satu juta seratus? Tidak apa-apa, saya terima kasih, saya dibantu. Itu tidak ada masalah, karena tidak ditentukan. Tapi kalau, boleh kamu minjem, tapi nanti kembalikan sekian. Nah itu, sekiannya itu. Nah ini ya. Terus Eh, sulit ya sebetulnya. Tapi memang harus kembali seperti itu. Karena ini ini ini firman Allah nih. Wa ahallallahul bai'a dan Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan dia mengharamkan riba. Faman ja'ahu maka barang siapa yang telah sampai padanya mau izah nasihat pelajaran petunjuk ini kan sudah sampai nih. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Gitu. Lain kan? Mas Ari, Mas Santo, saya punya usaha nih, pinjam uang 10 juta ya. Nanti kalau untung kita bagi dua, kalau rugi bagi dua gitu kan. Nah, dari 10 juta berhasil lah usaha saya jadi 30 juta. Berarti kan dapat untungnya dari dari jual dari usaha saya itu 20 juta. Nah, per, berdasarkan kesepakatan janji dibagi dua, 50-50 ada atau ada yang 60-40 kan. Bagi dua nih Mas Santo ya, Mas Santo 10 juta, saya 10 juta. Pokoknya tetap 10 juta kan. Nah itu. Itu bagi hasil, tidak ada masalah. Itu itu jual beli. Itu. Tapi untung ditanggung bersama, rugi ditanggung bersama. Tapi e, kadang-kadang eh, kita tuh nggak jujur. Kalau lagi untung dia diem-diem. Kalau lagi rugi dia <laughs> bilang. Nah ini, ini tidak kejujurannya ini Masya Allah ya. Bukan Qurannya, bukan orangnya, oknumnya <laughs> gitu ya. Itu. <clears throat> nah ini. Waman ja'ahu maka barang siapa yang telah sampai padanya mau idah nasihat kan mau idatul hasanah. <laughs> Ini kita jadi pinter ya insyaallah. Ibu dan Bapak terima kasih. Ibu. Jadi saya sendiri juga jadi pinter dengan Ibu dan Bapak ini. Coba deh buktikan. Dengan Ibu eh, Ibu punya waktu kapan buka Quran baca aja. Bisa kok pinter kok ya. Saya kan belum lancar bacanya. Justru itu. Kalau lan nggak lancar baca, nggak baca-baca, nggak pernah lancar. Coba aja. Salah? Nggak apa-apa. Setelah baca Quran, ya Allah kalau salah, saya minta maaf, saya mohon dimaafkan, saya lagi belajar. Kalau benar, jadikan pahala ibadah saya. Tapi kalau salah, tolong maafkan. Karena kalau nggak belajar, kapan pinternya? Gitu kan, kapan bisanya? Bawa mobil kalau takut aja, kapan kapan beraninya? Takut nabrak, takut nabrak aja kan? Nah ini. Faman ja'ahu maka barang siapa yang telah sampai padanya mau itu nasihat min dari robnya, dari Tuhannya fantaha maka lalu ia berhenti tidak mengrentenin lagi, tidak beri, tidak praktik riba lagi, falahu maka baginya masalah apa yang telah lalu. Nah ini Islam itu tidak tidak surut ke ke ke belakang. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah, yang lalu ditinggalkan, gitu ya. Taubati, gitu. Ini ya. Nah, kecuali memang kalau kita menyakiti orang, ada harta orang lain, taubatnya harus dikembalikan. Menyakiti orang, taubatnya harus minta maaf, gitu. Kalau korupsi, mencuri, balikin dulu hartanya gitu kepada rakyat. Nah ini ya. Wa amruhu dan urusannya ilallah kepada Allah. Wa man ada dan barang siapa ada, ia mengulangi. Udah dikasih nasihat bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Dia masih melaksanakan praktek riba. Wa man ada dan barang siapa ia mengulangi. Faulaika maka mereka itu ashabun nar. Ashab sahabat. Sahabat ini penghuni, penghuni anda neraka. Hum, mereka. Piha di dalam neraka. Khalidun, mereka kekal. Kok ada mereka-mereka, kalau mereka-mereka ini, mereka di dalam neraka pasti kekal. gitu Jangan diungkap, jangan disampaikan mereka di dalamnya mereka kekal. Mereka di dalamnya kekal. Pasti kekal. itu. Nah ini. Di ayat 276-nya, Yamhakullahu riba. Kan sambil belajar baca. Tadi belajar lagu, sekarang belajar mutus-mutus. Gak apa-apa kalau lagi belajar terjemah atau kali lagi kita berdoa baca Qurannya diputus-putus nggak apa-apa. Tapi kalau lagi baca Quran nggak boleh, nggak boleh. Ya Yamhakullah arriba nggak boleh, harus nyambung. Tapi kalau lagi menterjemah nggak apa-apa, lagi baca berdoa nggak apa-apa kan? Robbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Wa ada bandar, Memang putus-putus nggak apa-apa kalau lagi berdoa. Tapi kalau lagi baca Quran nggak boleh putus-putus gitu ya. Nah ini. Jadi segala sesuatu menempatkan pada tempatnya itu itu. Ya kopiah dipakai peci dipakai di kepala lah ya nggak di kaki sepatu ya di kaki jadi menempatkan gitu walaupun masing-masing harganya mahal sepatu saya mah harganya mahal saya pakai di kepala ya enggak lah ya di kaki gitu kopi saya mah cuma lima ribu, sepuluh ribu di pinggir jalan, ya tetap aja di kepala nih, menempatkan pada tempatnya. Dan itulah mananya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita berpikir kalau adil itu harus sama, tidak selalu. Anak kita mukti dengan Kela beda. Mukti yang sekolah sudah sekolah, eh, SMP misalnya, dia jajannya sekolah harus sepuluh ribu misalnya. Kela yang baru SD ya seribu, ya dua ribu, tiga ribu, itu adil. Jadi bukan harus sama gitu ya kayak anggota dewan gajinya 50 juta, 60 juta. Kita sekir. Itu adil ke masing-masing berdasarkan profesi. Gitu ya. Mudah-mudahan nih uh, apa wakil-wakil kita bekerja untuk kita karena mereka sudah dapat gaji besar kok ya. Jangan sampai mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan. Nah ini, <clears throat> yamhaqullahu riba. Yamhaqu menghapuskan Allah Allah ya mudop-mudop ilih. riba wayur bis sodakoh dan dia menyuburkan sedekah. Apa maksudnya? Kalau dia e, riba pasti hartanya habis, hancur. Sedangkan kalau dia sodakoh hartanya akan subur. Ya ini kan seribu jadi tujuh ratus ribu. Itu. Enggak, Pak Ari buktinya orang yang rentenir tetap aja kaya. Tapi lihat anaknya. Tapi lihat keluarganya. Bagaimana di akhirat nanti. Nah ini gitu ya. Nah itu. Hmm. Iya ya. Nah ini. Yamhaqullahu riba menghapuskan Allah ar-riba riba wa yurbis sodakoh dan dia menyuburkan sedekah. Wallah dan Allah la yuhibbu tidak menyukai kull kafir setiap yang tetap kafir asim yang berbuat dosa. Itu 275-nya itu ya. Dilihat 276. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Nah, ini apa maksudnya? Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan keberkahannya. Hartanya banyak tapi tidak berkah. Anaknya bandel-bandel macam aja. Godaannya banyak. Dan Allah menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan hartanya yang telah dikeluarkan sedekahnya. Atau melipat gandakan berkahnya. Keberkahan itu kan ada. Orang kaya raya tapi penyakitan. Oh, sekalinya berobat ke macam-macam ke Singapura, ke ini, ke ini. Oh enggak gitu Pak Hari saya mah pernah riba tapi saya berobatnya ke luar negeri. Ya lain cerita ya itu. <laughs> nah, jadi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan sepertinya berdiri orang yang kemasukan setan karena gila.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 Ini kan tidak tidak surut ke belakang. Riba yang sudah diambil dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Dan urusan dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jangan bergelak-gelik aja baca Quran nggak ngerti isinya. Kita belajar. Nah, sudah selesai 277-nya bicaranya lain lagi. Memang ada hubungannya dengan jual beli, dengan infak, dengan riba. Di ayat 277-nya dinyatakan, Innaladina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka. Mana yang menyatakan mereka? Wow alif tuh jama ini fi'il madi. Ya. Mereka beriman. Wa amilu dan mereka beramal telah beramal gitu. as-solihat kebaikan amal soleh wa aqamu dan mereka mendirikan as-salata sebagai maf'ul tuh gitu. as-salata salat wa atau zakah dan mereka menunaikan zakat lahum bagi mereka ajruhum pahala ya home buat mereka ninja jadi kalau ada orang yang sentimen Allah dikit-dikit pahala dikit-dikit kenjoran dikit-dikit ini ini ini dalilnya Allah selalu mengumbar Allah jadi nggak salah kalau ada toko ini toko itu supermarket ini mengobral diskon diskon ini pahala eh sama Allah juga mengorban mengobral pahala tuh pahala yang besar. Siapa yang sedekah seribu satu jadi tujuh ratus kan? seribu jadi tujuh ratus ribu. Eh, seperti ini. Nah ini. Jadi kalau kita sholat, iqamah sholat, wa'at zakat dan memenuhikan zakat, lahum maka bagi mereka ajruhum. Ada pahala bagi mereka inda rabbihim dari Rabb mereka, dari Allah ya. Wala khaufun dan tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Walahum yahzanun dan tidak mereka yahzanun mereka tidak bersedih, bersedih hati. Itu tadi karena yakin. Jadi apa yang diberikan konsep ekonomi-ekonomi Islam. Wah, kalau mau gitu saya nggak cepet kaya dong. Siapa bilang? Coba aja buktikan. Dengan ekonomi Islam kita hati kita menjadi tenang. Ekonomi yang betul-betul tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang merugikan. Kan banyak ya eh, rentenir-rentenir seperti itu ya. Masya Allah ya. Nah ini. Di ayat 278-nya. Ya ayyuhalladzina amanu wa zaru ma bakiya riba in kuntum mu'minin. Dinyatakan, kalau kamu beriman, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Syaratnya untuk takwa, takut kepada Allah, kembali kepada ajaran, wazaru, dan tinggalkanlah ma apa yang bakia tersisa minar riba dari riba. Praktek rentenirnya dia tinggalin. Pak gimana saya suka ngejual barang jangan dengan dua harga ya kalau saat menjual TV ya secara kontan ya kontan secara kredit ya kredit itu itu ya yang dua harganya itu yang menjadi bahaya nih ya wazaru dan tinggalkanlah mabakia apa yang tersisa minar riba dari riba kalau In kuntum mukminin Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, nah silahkan saja. Itu ya. Allah tidak butuh dengan imanmu, dengan ketakwaanmu. Kalau kamu mau seperti itu, silahkan aja. Neraka terbuka le le lebar. Nah ini. Allah tidak pernah maksa. Kehidupan yang Allah janjikan adalah kehidupan yang tentram. Sentosa, aman, damai gitu ya. Nah ini. 279-nya. Fa'ilan taf'alu maka jika tidak kalian kerjakan, tidak ditinggalkan tuh yang riba itu, tetap dalam praktek riba, fa'zanu, maka ketahuilah, biharbin minallah, dengan adanya perang minallah dari Allah wa rasulihi dan rasulnya akan diperangi wa in tubdum dan jika wa in tubtum dan jika kalian bertobat falakum maka bagi, bagi kalian ruusu amwalikum modal atau pokok amwalikum uh, harta kalian. Jadi kalau bertobat, jadi kalau dulu minjemin 10 juta, yang 10 jutanya pokoknya diambil lagi. Kelebihan rentenirnya yang enggak diambil lagi. La, tuzli, la tazlimuna, tidak kalian menganiaya, wala tuzlamun, dan tidak kalian dianiaya. Maksudnya 279, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkan umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya diperangi. Orang yang nggak zakat aja di zaman uh, Abu Bakar diperangi tuh. Kamu mau zakat apa mau diperangi? Nah, udah zakat berarti ya. Kalau enggak diperangi gitu. Berarti kan ini tandanya ya, orang yang punya harta tidak mengeluarkan hartanya diragukan keislamannya karena memang wajib zakat itu ya.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 Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi dan tidak dirugikan. Nah, ini. Itu ya. Kemudian ayat 280-nya wa in kana tu usratin fa ila maisarah. Wa kana dan jika ada dia zu usrah mempunyai kesukaran. Orang yang minjem itu belum bisa mengembalikan. Tapi kadang-kadang memang susah ya kita sudah baik sama orang. Kita minjemin sama dia baik sekali. Kita nggak minta lebihnya. Pokoknya asal pokoknya kembali. Mas, kan minjem uang kemarin. Janjinya kan bulan ini. Kita sudah baik-baik. Maaf, saya butuh. Saya butuh untuk keperluan anak saya sekolah. Gini, gini, gini Nah percaya masih sama saya, ntar juga dibayar <laughs> gitu kan. Jadi galakan yang minjem gitu masalah. Padahal kita nggak minta lebih. Nah ini ya insya Allah ya. Nah, ini. Tapi memang wa in kana dan jika ada dia yang minjem itu untuk usrah dalam kesukaran nih fanaziratun maka berilah tangguh ila maisarah sampai berkepanjang berkelapangan. Maisarah itu sampai ada ada bisa ya. Jadi tidak susah lagi ada untuk kembalikan. Itu ekonomi Islam itu. Jadi kalau orang yang punya hutang tidak bayar itu bukan di, be, berlipat bunganya. Ini ini Kan orang yang susah berlipat bunga asalnya 10 juta jadi 50 juta berlipat-lipat terus bunganya. Nah ini. Ini ekonomi Islam nih. Wa sadjaku dan jika kalian menyederhanakan khairul lakum lebih baik bagi kalian. Iya bukan menyederhanakan di sini tasodaku menyedekahkan ya salah cetak nih kayaknya nih. Jadi kalau eh, dia nggak mau bayar, dia nggak nggak mampu untuk bayar dia ya sudahlah buat emas aja itu lebih baik bukan tasodaku ini bukan menyederhanakan nih ini salah cetak nih kayaknya nih harus direvisi in kuntum jika kalian adalah taklamun kalian mengetahui coba kita lihat ayat terjemah lepasnya ya di sebelah kanan dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh lapangan Tuh, dan jika kamu menyedekahkan ini bukan menyederhanakan, menyedekah oh, tuh beda padahal cuma H doang. Mungkin tulisannya sama. Kalian menye, menyedekahkan, menyedekahkan. Ini jadi menyederhanakan. Ya, tolong direvisi itu. Ya, bukan bukan menyederhanakan di sini. Ya udahlah kalau Mas nggak bisa bayar, buat Mas aja saya kebetulan juga punya kewajiban zakat ya sudah <laughs> itu itu ya kan atau saya mau infak aja lah dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui wataku dan peliharalah diri kalian yaum yauma pada hari turjaun kalian semua dikembalikan fihi padanya hari itu ilallah kepada Allah. Coba bayangkan, kalau seandainya riba itu tidak ditinggalkan, rentan itu tidak ditinggalkan, perbuatan maksiat dosa tidak ditinggalkan. Ingat bagaimana kalau seandainya kita saat kembali kepada Allah. Apa yang mau kita bawa? Eh, wattaku dan peliharalah diri kalian yauma pada hari turja'una kalian semua dikembalikan fihi pada hari itu ilallah kepada Allah. Summa tuwaffa kemudian Tuwafa dibalas dengan sempurna. Allah tidak pernah mengurangi. Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Bahkan kebaikan itu dilipat gandakan. Itu kebaikannya Allah. Kalau kejahatan satu-satu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Kullu nafsin summa tuwafa kemudian dibalas dengan sempurna. Kullat kullu nafsin tiap-tiap diri maka sahabat apa yang dia kerjakan. Wahum dan mereka la yuzlamun tidak dianiaya. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan Allah tidak menzolimi. Dan mereka tidak dizolimi, tidak dirugikan oleh Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, apa yang dibawa kalau seandainya kita tidak punya amal. Kalau saya ke Depok atau kalau saya ke Jogja, kekurangan bekal, ya bisa Kebetulan Pak Fauzi, Bu Lisa lagi di Jogja. Ibu, saya kekurangan ongkos, bisa pinjam nanti di Jakarta dibayar? Bisa. Tapi kalau di akhirat nanti, orang-orang juga sama butuh amal. Ibu, saya minjam amal. Aduh, saya juga boro-boro. Tapi jangan sampai muflis ya. Orang banyak amalnya, tapi banyak salahnya. Muflis, jadi uh, muflis itu jadi orang yang amalnya habis dengan hutangnya, dengan sering ngomongin orang, dengan sering ini, sering itu, amal baiknya hilang, hapus. Nah, ini jadi orang yang rugi. Itu ya tuh menarik kan? Bisa kan? Insya Allah. Nih <clears throat> ada waktu silahkan yang besok kita tentang jual beli itu harus ditulis nih ayat 282 ini panjang sekali ya. Nah, kalau yang ingin baca ada waktu 5 menit silahkan Bu Joko atau Pak Bu Agus atau Bu Tabri siapa lah silahkan ya di 85904785 atau Ibu Yuli eh, yang ini ya Eh, <clears throat> dari ayat ke 280. Wa in kana dzu usratin falnaziratun ila maisarah. Kita kan belajar baca nih ya. Insyaallah pintar kok. Assalamualaikum. Oh iya, dicoba lagi ya. Jadi belajar baca, belajar tajwid, belajar maknanya juga. Siapa bilang kita tidak pintar? Kita bisa jadi pintar. Kalaupun kita tidak bisa baca, bukan kita bodoh. Karena kita tidak belajar, itu aja. Ush, saya belajar Pak Ari. Cuman mungkin lagi kecil kan, namanya juga lagi kecil. Gurunya mah hebat, cuman kita konsentrasinya kemana. Bayangin aja, lagi ngajarin ustaznya, kitanya main, gitu kan. E, atau lagi ustaznya ngajarin, kitanya malah main petak umpet kan lagi kecil begitu ya. <laughs> Disuruh ngaji, malah main layang-layang gitu. Tuh kecil saya kan gitu. Kemana nih anak nih? Eh, sampai pak gurunya datang ke rumah eh, itu anaknya tuh main layangan <laughs> dulu nah, gitu assalamualaikum salam iya dengan ibu ibu endah dari Cisalak Cisalak mangga Yang nyobian pak mangga mangga iya, mangga dua delapan puluh ya bu ya Wainkan Wainkan wa inkana usro mohon mangga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Kenapa teleponnya kadang-kadang kencang, kadang-kadang kecil? Ya kena HP pas oh, ada iya. teleponnya. Iya, mana dicaketin mana enggak? Wa in kana fanajiratun ila maisarah. Fa anta tattaqu khairul Uh, nah, lu eh, nu banget nu pertama. kun tum, gitu, jangan ing kuntum. In kuntum gitu. Jangan kung yang keduanya. Nah, yang yang banget yang pertama, yang keduanya ing kun. n masih ada yang kedua. ing kun tetap ifa tapi ifanya nggak banget kalau yang ketemu kaf dan kop kan abad. Iya. In, kun Iya. Satu lagi. yauman. Yaumannya ifa. Ah tetap ya, tapi nggak yauma, nggak eng banget. Wattaqu yauman, yauman. Wattaqu yauman turja'una fihi Allah. Nah, saya sudah bagus ya. Lagunya udah ada. Terima kasih, Nuhun. Sudah Sadaqallah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputus. Punten. Itu ya uh, <clears throat> belajar juga bisa pakai hentakan. Nih. Wa in wa in kana zu 'usratin fa fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت حمس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلم لا يظلمون insyaallah lah ya lancar. Ada saran, ada ada kritik, jangan sungkan ya, silahkan. Pak Hari itu ngajarnya kurang bagus, harusnya begini begini, ini begini begini, silahkan. Saya senang sekali ya diberikan masukan. nggak usah sungkan. Oh, nanti Pak Hari marah. nggak nggak bakal ya. Ya kalau namanya manusia kan biasa ya. Nah, kayak kata mamahnya, "Nak, nak, kalau mama masak nggak enak diingetin ya." Mama masaknya kok gini gini gini. Allah udah capek aja pasti namanya manusia kan begitu tapi setelah sadar oh iya Dan makanya kan ngingetin itu harus mau idotul hasanah harus dengan baik dengan trik-trik ya baik kita besok teruskan lagi ayat 282 ya insyaallah nah, yang ingin hadir di talim silahkan ya di majelis talim dari kayak Manis Sabtu dan Ahad Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah.